الفاتح بالقبول وإلى أرواح جميع من ذكر في تلك القصيدة وجميع أولياء الصالحين ووالدينا واديكم وأمواتنا واديكم ومن كان في السابق حاضرا معنا ولمن عمر هذا المجلس وعبد الله فيه والمتصدقين عليه والقائمين بحقوق سابقا ولاحقا أن الله يغفر لهم وارحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجه الكريم وأن الله يحفظنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا ومن له تعلق بنا من أوصانا بالدعاء من أحسن إلينا من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين أينما كانوا في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يسحب سلامه ويردهم إلى أوطانهم سالم غانم مجملين بخير الدنيا والدين وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا العافية ودوام العافية والشكر على العافية والتمام العافية والعافية من كل أذية والبلية وأن الله يرزقنا جميعا أرزاقا كثيرة طيبة مباركا فيه بدون تعب ولا مشقة ما اللطف والعافية والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية وأن الله يرزقنا وإيكم جميعا حجة إلى بيت الحرام والزيارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع اللطف والعافية السهلة والجمالة والرضا والعناية وأن الله يرزقنا جميعا عمرا طويلا في طاعته مع اللطف والعافية والسلامة الطافق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كلية صالحة جامعة ويرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد كل ذلك على هذه النية وعلى من وحبيب علي وإلى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 Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada Alhamdulillah malam hari ini kita bisa duduk bersama kembali di Majlis Ar-Rawdah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan ini hari demi hari semakin membawa keberkahan untuk semuanya baik dalam kehidupan dunia ini dan khususnya ketika kita berada di alam barzakh dan akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Dan malam hari ini Majelis Ar-Raudhah dapat tambahan kemuliaan. Ini di samping saya ada tamu dari jauh Kiai Tobari. Insyaallah nanti akan uh, bersama kita menyampaikan apa yang bisa beliau sampaikan dari ilmu-ilmu yang Allah titipkan kepada beliau. Kalau saya tidak salah beliau ini garis keturunannya masih nyambung kepada Kiai atau Syekh Imam Nawawi al banteni Terus ngaten. Betul ya? Ya, masih nyambung ke ya Imam Nawawi al banteni Kalau jenengan tahu kitab ada Nasihatul Ibad itu ya, ada nasihat-nasihat yang enam, nasihat lima, nasihat tiga dan seterusnya. Ya, ini masih punya garis keturunan ke sana beliau. Insyaallah Eh, majelis ini tambah barokah. Amin. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Karena majelis Ar-Raudhah sesi setelah Ramadan dan seterusnya pengen membuat yang mengajar dan belajar banyak membaca Al-Qur'an, paham isinya dan mengamalkannya. Karena inti dari ajaran semua para aulia sholihin intinya itu semua kembali kepada Al-Qur'an dan kembali kepada wejangan-wejangan atau hadith-hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat salah kalau ada orang mengatakan ahlu sunnah wal jamaah warga nahdiyin, para habaib, para kiai para ulama yang ada di Indonesia ini ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tentunya sangat salah. Kenapa bisa sangat salah? Karena ajaran para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang saya maksud ahlu sunnah wal jamaah itu adalah teman-teman kita yang suka solawatan, suka maulidan, suka ziarah kubur, dari kalangan para habaib, NU dan lain sebagainya di berbagai belahan dunia, mereka itu punya perhatian yang sangat besar kepada Al-Qur'an. Kalau kita lihat di pesantren-pesantren di Indonesia ini, pesantren tahfidz Quran yang terbanyak adalah pesantren-pesantren guru-guru kita. Jumlahnya itu tidak bisa dihitung lagi karena banyaknya. Di dunia ini tidak ada pesantren tahfidz Quran Meskipun di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawarah, di sono itu tahfidz Qur'annya sama di Indonesia jauh lebih besar di Indonesia. Makanya jenengan jangan pesimis terhadap bangsa kita ini. Bangsa kita ini bangsa yang luar biasa. Bangsa yang luar biasa. Di sini kalau kita lihat mulai dari Solo pesantren tahfidz Quran ya banyak. Ke Jogja ya banyak. Kita ke Boyolali, ya banyak. Kita pergi ke Semarang, ya banyak. Pekalongan, ya banyak. Setiap desa di situ hampir ada guru yang mengajarkan tahfidz Quran. Ada guru yang mengajarkan tahfidz Quran. Sehingga kalau dikatakan ahlu sunnah wal jamaah nggak ngerti Al-Quran itu sangat aneh, gitu ya, sangat aneh, nggak mungkin. Apalagi para habaib, yang namanya Habib kok nggak ngerti Al-Quran itu mustahil. Ajarannya para habaib tidak bersumber dari Al-Quran. Mustahil. Kenapa? Kalau kita baca sejarah para habaib yang merupakan e, kakek-kakek dari Wali Songo. Wali Songo ini yang ada di Indonesia yang kita kenal Wali Songo. Itu nasabnya semua bersumber kepada nasab Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Asalnya dari Hadramut sana Ya garis nasabnya dari sana kalau kita lihat leluhurnya Wali Songo, leluhurnya Wali Songo, itu mereka wulida bitarim wa hafizul Qur'anil azim. Lahir di kota Tarim, hafal Al-Qur'an. Jadi hafal Al-Qur'an itu syarat KTP itu ya, kartu tanda penduduk, lahir kota Tarim, status hafal Qur'an. Kalau kita lahir Solo, status belum menikah. Jadi statusnya belum menikah. Kalau dulu para awliya ini lahir kota Tarim, status hafal Al-Qur'an. Lahir kota Tarim, status hafal Al-Qur'an. Lahir kota Siwun, status hafal Al-Qur'an. Lahir kota A, status hafal Al-Qur'an. Dulu seperti itu. Makanya kalau kita pergi ke Hadramut sana, di Tarim khususnya atau kota Siwun, nanti di setiap masjid-masjid peninggalan orang-orang soleh yang ada di sana, itu hafalan uh, khataman Al-Qur'an bukan bukan setahun sekali, atau tadarus Al-Quran bukan cuma Ramadan Tiap hari ada tadarus Dan seminggu sekali masjidnya itu khatam Al-Quran Seminggu sekali masjidnya khatam Al-Quran Ada jadwalnya khusus Senin yang dibaca apa Selasa yang dibaca apa Rebo yang dibaca apa Sehingga urut satu minggu khatam Al-Quran Kalau di Indonesia dicontoh diambil 30 hari sekali Khatam Al-Quran Banyak para habaib di masjid-masjidnya, di langgar-langgarnya, di musola-musolanya serta para kiai maghrib sampai isya tadarus Al-Qur'an sehingga dalam satu bulan khatam Al-Qur'an namanya boleh macam-macam ada yang ngasih nama tadarus ada yang ngasih nama semaan ya terserah namanya apapun tapi kegiatannya adalah membaca Al-Qur'an bersama sama secara berkelompok dan bergiliran mereka orang-orang yang betul memegang Al-Quran dan Sunnah. Makanya adabnya tinggi, budi pekertinya luhur. Contoh, Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Salah satu e, cucu Rasulullah SAW ya, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Keturunannya Rasulullah yang awal. Beliau punya anak, beliau punya pembantu. Pembantunya kebetulan ngambilkan air buat wudhu, ngambilkan air itu pakai dulu guci gitu ya, gentong. Nah, lah karena gentongnya besar, berat, pembantunya kurang hati-hati kepleset. Ketika terpleset, gentong ini jatuh persis di kepala anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin yang masih bayi. Otomatis si anak meninggal seketika. Ya meninggal seketika. Saya mau nanya, Insya Allah itu tidak terjadi pada kita Kalau terjadi, marah atau enggak marah? Marah atau murka? Kalau marah enggak seberapa nih Kalau murka itu lebih berat lagi itu ya Bukan lagi marah, mungkin murka ya Murka Terus kira-kira kita kaget atau enggak kaget? Jantungan atau enggak jantungan? Stres atau enggak stres? Stres Sayyidina Ali Zainal Abidin Wajar sebagai manusia Mau timbul amarahnya, amarahnya mau tim, timbul. Maka segera dikatakan wal kadhiminal ghaidh. Pembantunya itu baca Al-Qur'an. Kenapa? Ngerti. Majikannya itu ahli Qur'an. Majikannya itu sukanya baca Al-Qur'an dan majikannya bukan cuma baca, paham isinya Al Al-Qur'an. Segera lihat majikannya kok ada kesempatan mau marah, wal kadhiminal ghaidh. Dibacakan ayat Allah itu akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang mau menahan amarah. Maka Sayyidina Ali mengatakan, aku tahan amarahku, enggak enggak jadi marah saya. Wal 'afina nas dan orang-orang yang mau maafkan, ya udah kamu saya maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka sama orang-orang yang berbuat baik, ya udah kamu saya merdekakan, udah bebas. Kamu bukan budak saya lagi. Justru dikasih hadiah, dimerdekakan, dimaafkan. Padahal membunuh anaknya. Walaupun tidak sengaja. Kenapa? Paham isi Al-Quran. Al paham makna ayat ter tersebut. Itu halus sunnah wal jamaah. Makanya nggak mungkin. Kalau kita-kita ini menyimpang dari Al-Quran itu sudah tidak tidak mungkin. Kalau ada penyimpangan, ya itu mungkin kitanya yang menyimpang. Karena nggak mau nurut sama guru. Selama kita nurut guru, kita megang ajaran guru-guru tersebut, tidak mungkin menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin sudah kita bahas beberapa keutamaan membaca Al-Qur'an. Sampai disebutkan di di hadis uh, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kemarin, Manis Tama ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afah wa man talaha kanat lahu nuran yaumil qiyamah." Barang siapa mau mendengarkan satu ayat dari Al-Quran Maka satu ayat yang dia dengarkan tadi dicatat sebagai pahala kebajikan yang berlipat ganda Pahala kebajikan yang berlipat ganda Dan barang siapa yang membaca satu ayat Kanat lahu nuran yaumal qiyamah Kelak ayat yang dia baca itu menjadi cahaya di hari kiamat Hari saat orang bingung, hari saat orang sumpek Hari saat orang itu mengalami sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, satu ayat yang dibaca itu jadi cahaya. Kalau baca satu ayat jadi cahaya, kira-kira kalau khatam Al-Quran jadinya apa ya? Bapak Ibu coba perhatikan ruangan ini. Ini lampunya banyak atau sedikit? Banyak. Terang atau enggak terang? Terang. Enak atau enggak enak? Pilih terang atau peteng? Gelap. Pilih te? terang. Sekarang saja kita kalau di kamar mandi lagi mandi, lampu mati. Enak atau enggak enak? Ketika makan tiba-tiba lampunya mati, enak atau enggak enak? Lah kalau kiamat enggak punya lampu kira-kira bagaimana? Tentunya suntuknya luar biasa, sumpeknya luar biasa. Lah orang yang banyak baca Al-Qur'an, itu lampunya bukan satu. Satu ayat jadi lampu, nuran jadi cahaya. Satu ayat jadi cahaya. Lah dua ayat, dua cahaya. Tiga ayat, tiga cahaya. Jadinya nanti anwar, bukan cuman bukan cuman nuron tapi anwaron. Cahaya-cahaya yang sangat sangat banyak. Makanya nanti orang-orang yang ahli baca Al-Qur'an ini mereka terang benderang wajahnya, terang benderang tubuhnya, terang benderang sekitarnya dan menerangi yang yang lain, memberikan syafaat kepada keluarganya, berikan syafaat pada teman-temannya, menjadi penolong. Kenapa? Karena punya cahaya. Di hari kiamat itu jadi cahaya. Lantas bagaimana di dunia? Nah kalau di hari kiamat saja jadi cahaya, apalagi di dunia. Hari kiamat itu super, super, super apa? Super apa kira-kira kiamat itu? Jenengan siap merasakan kiamat? Tentunya nggak ada yang siap merasakan kiamat, ya kan ya? Nggak mau merasakan kiamat. Itu jadi super super dahsyat bencananya. Itu hari kiamat. Nah, ayatnya pun jadi cahaya. Lah kira-kira sekarang ini jadi cahaya atau tidak? Tentunya jadi cahaya. Cahaya di mana? Cahaya di hati, cahaya di pikiran, cahaya di tubuh. Sehingga orang-orang yang baca Al-Qur'an itu betul-betul munawar, dirinya itu bercahaya. Kelihatan cahayanya di wajahnya. Hanya orang-orang yang tunanetra batinnya yang tidak bisa melihat cahayanya orang-orang yang ahli membaca Al Al-Quran. Lah cahayanya itu bagaimana? Sebelum saya lanjutkan, coba Mas Roni, efeknya dikurangi, terlampau banyak gemanya. Ya, Mas Roni, dibuat seperti biasa. Mas Roni posisi tetap di sound system, jangan kemana-mana. Monggo diunjuk. Kita baru diminum. Yang lain silahkan diminum minumannya. Yang sudah habis cukup dibatin saja. Ini Kyoto Bari barusan nyampe dari Jogja. Ini roti buatan sendiri ya. Ya. Alhamdulillah. Cukup jelas? Enak begini ya? Tadi terlampau menggema gitu. Saya sendiri dengarnya pusing kalau gema menggema gitu. Munawar, orang yang ahli baca Al-Quran itu dirinya bercahaya. Sehingga dia ada dimanapun ya, ya terang, padang. Yang di sampingnya yang tadinya gelap-gelap, butek-butek gitu. Yang tadinya ruwet-ruwet, sumpek-sumpek, kalau di sampingnya ahli Al-Quran, jadi terang, adem, enak. Kok sekarang saya bisa berpikir jernih ya? Kok sekarang saya bisa melihat dengan jelas ya? Tadinya masalah itu terasa berat. Masalah itu kok terasa, terasa nggak mungkin terselesaikan. Kok duduk di samping orang itu, kok jadinya sekarang kok mudah ya menyelesaikan masalah ini ya? Oh solusinya kok kelihatan, kenapa? Lah karena dapat cahaya, ketularan cahayanya seperti saya seperti jenengan. Ini kalau lampunya padam ya gelap. Lawang kita nggak munculkan cahaya kan? Ya gelap. Tapi karena ini ada lampu, kita ketularan cahaya lampu sehingga kita bisa baca, kita bisa lihat wajah mana yang ganteng, mana yang kurang ganteng. Kan kelihatan semua, mana yang ngantuk, mana yang bersemangat, kelihatan karena ada cah cahaya. Nah, kalau kita di dekatnya orang soleh yang bercahaya ya seperti itu. Diri kita jadi seger. Kenapa? Ter tercahayai, terterangi. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan rumah yang dibacakan Al-Qur'an dilihat oleh malaikat dari langit, rumah itu bercahaya seperti kita yang di muka bumi melihat bintang-bintang yang berkejora di angkasa sana. Langit itu kan gelap. Ya, yang membuat langit terang adanya cah cahaya. Di antaranya rembulan, matahari, bintang itu cahayanya luar biasa. Jauhnya luar biasa. Dari bumi bisa kelihatan. Dari bumi bisa kelihatan. Karena cahayanya sangat sangat terang. Lah rumah kita dilihat oleh malaikat dari langit. Kalau dibacakan Al-Quran, rumah kita itu bercahaya seperti bintang tersebut. Pertanyaannya, kalau rumahnya ketularan cahaya karena dibacakan Al-Quran, lah kira-kira yang membaca itu sendiri cahayanya seperti apa? Ini jadi terang gara-gara lampu itu. Lah kalau lampu itu sendiri cahayanya seperti apa? Lah kita yang baca Al-Qur'an itu nur, jadi cahaya dia. Dia betul-betul ber, bercahaya. Nah, para aulia wassalihin mereka jalan dengan cahaya tersebut. Makanya nggak mungkin kok judulnya wali kebrasuk, wali salah jalan. nggak mungkin yang judulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani salah jalan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tersesat atau Habib Abdullah Haddad tersesat. Itu sudah tidak mungkin. Kenapa? Hidupnya itu sama Al-Quran. ma Al Quran. Mereka selalu bersama Al-Quran. Al Duduknya yang deres. Ngelamunnya yang deres Quran. Tidurnya yang ngelamunkan Al-Quran. Al Hidupnya seperti itu. Kok bisa dibilang tersesat? Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini jelas atau kurang jelas? Apanya yang jelas? Apanya yang jelas nih? Hah? Cahaya. Cahayanya apa? Cahayanya al Al-Qur'an. Sudah pernah lihat? Lu, katanya jelas. Katanya cahayanya Al-Qur'an jelas. Sudah pernah lihat belum? Sebetulnya sudah, cuman nggak kerosok gitu ya. Ketika kita baca otomatis itu bercahaya. Sehingga pernah diceritakan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kita ngerti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu salah satu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat kalau saya tidak salah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu orangnya tubuhnya tidak tinggi. Enggak tinggi. Mohon maaf. Kalau berdiri sama apa ya, kambingnya agak tinggi itu tingginya sama. Berarti pendek atau tinggi? pendek. Tapi tapi manusia yang satu ini namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW minta, "Wahai Abdullah, tolong bacakan Al-Qur'an buat saya." Coba saya mau nanya, kalau Kanjeng Nabi yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an minta tolong sahabatnya suruh ngaji membacakan. Berarti ini bacaannya bagus atau enggak bagus? Bacaannya bagus. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini sekali duduk dengan Rasul hafal 70 surat. Ya beliau ini. Beliau ini yang yang langsung dapat hafalan 70 surat langsung dari Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau dikenal sebagai ahli Al-Qur'an. Nah, kebetulan suatu hari beliau didatangi seorang yang minta nasihat. Ya, datangi seorang yang minta nasihat. Wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong saya dikasih nasihat biar jiwa saya yang gelisah ini mendapatkan obat. Biar jiwa saya yang gelisah mendapatkan obat. Saya sumpek, saya suntuk, hati saya nggak enak, ruwet, tolong dikasih nasihat. Lah itu loh bedanya orang sekarang dengan orang dulu. Orang sekarang itu kalau datang ulama minta nasihat buat obat hati. Orang dulu ya, kalau datang ulama minta nasihat buat obat hati. Orang sekarang datang ulama minta doa biar tokonya laris. Jadi urusannya kebanyakan ke urusan fulus. Urusan duit, betul. Sebetulnya duit itu penting atau enggak penting? Penting. Penting atau enggak penting? Enggak penting. Duit itu enggak penting, cuman pokok. Enggak penting. Lah kenapa kok pusing gara-gara duit? Yang penting jenengan atau duit? Mana yang lebih penting, Anda atau uang? Anda. Saya, gitu kan? Saya. Kita atau uang? Kita. Sehat kita atau uang kita? Akal kita atau uang kita? Pikir kita atau uang kita? Kalau gara-gara uang jadi pusing, mau ndak? Enggak mau. Berarti uang ini penting atau enggak penting? Enggak penting. Lah ngapain pusing gara-gara uang? -gara, uh? uang, oh cuman uh, uang. Yang penting kan kepala kita. Jangan sampai kepala kita pusing gara-gara uang. Lah orang dulu nggak mau. Mereka pusing gara-gara uang nggak mau. Moh gitu ya. Pusing gara-gara uang. Kalau pusing mikir neraka mereka mau. Pusing mikir neraka. Pusing mikir seksa kubur mereka mau. Pusing karena dunia tidak mau. Nah sumpek nih hatinya suntuk. Orang dulu tuh kalau hatinya nggak enak sedikit bingung. Kalau kita ini artinya peteng mati ya nggak bingung. Jadi orang dulu tuh kalau sholat Allahu Akbar, kok masih bisa ingat dunia, itu bingung. Masih ingat ceritanya sahabat? Allahu Akbar. Sholat sunnah, bukan wajib. Sholat sunnah dua rakaat di kebunnya. Ketika sholat kok lihat ada burung yang indah. ya Kelihatan gitu di kebunnya, kemudian bertengger di salah satu ranting dahan eh, pohon yang ada di perkebunan tersebut. Kemudian burung itu berkicau. Sempat mendengarkan suara kicau burung itu sebentar, akhirnya lupa. Ini rokaat keberapa? Ya, akhirnya selesai salam, dia bilang, burung ini membuat saya lupa jumlah rokaat. Sumpah dia, kok sampai saya lupa jumlah rokaat gara-gara burung ini? Sebagai hukuman terhadap dirinya. Sebagai hukuman terhadap dirinya. Yang lupa jumlah rokaat gara-gara burung yang bertengger di salah satu pohon di perkebunannya maka perkebunan yang isinya ribuan pohon itu langsung disedekahkan untuk fukorok wal masakin. Jenengan sanggup niru? Sanggup niru enggak? Allahu Akbar. Justru merencanakan duit. Ampunten <laughs> yai. Merencanakan duit sambil sholat. Betul tak betul? Lah ya kan bedanya sangat jauh. Beliau-beliau itu kalau bercermin, orang-orang soleh kalau kalau bercermin, kalau ibu-ibu bercermin lihat jerawat nambah atau tidak itu ibu-ibu. Kalau bapak lihat kumisnya tambah tebel atau enggak gitu kan? Ini wajah saya gimana? Tambah hitam atau tambah putih, mulus atau gronjal. Ini orang sekarang. Kalau orang dulu orang-orang soleh enggak kalau bercermin itu dilihat wajah saya ini berubah jadi keledai atau tidak ya. Karena dari riwayat itu orang yang nanti sholat mendalui imam wajahnya dirubah jadi keledai. Jadi dia bercermin, saya ini seperti keledai tidak wajah saya. Jangan-jangan seperti keledai. Terus dia ingat ayat-ayat nanti di hari kiamat ada orang-orang yang wajahnya jadi hitam, kelam. Maka dia bercermin, wajahku udah jadi hitam enggak ya? Hitam seperti yang dimaksud bukan hitam kulit. Enggak ada sinarnya, jadi jadi keras, jadi hitam enggak? Yang dipikir seperti itu. Enggak mikir ganteng atau ayu itu enggak mikir. Karena yang ganteng ya tetap ganteng, sing ayu ya tetap ayu, sing elek ya tetap elek. Kan seperti itu. Jadi yang dipikir tuh kalau bercermin Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Yang dipikir khuluknya. Akhlak saya baik enggak ya? Saya bagaimana? Itu orang-orang yang ter terdahulu. Makanya begitu sholat gak khusuk dikit saja, kurang khusuknya, suntuknya luar biasa, sumpek. Nah kalau udah sumpek datang ke ulama, nanya apa obatnya. Seperti kita, mata kok agak gak enak. Ya tanya sama apotek, tanya sama dokter. Ini obat mata apa ya? Kok mata saya agak gak enak ini ya? Kok dilihat kok agak rabun kenapa ya? Gigi kok cekot-cekot sakit gitu kan. Terganggu atau enggak terganggu? Terganggu. Cari obatnya atau didiamkan biasanya? Kan cari obatnya. Kira-kira apa nih untuk ngurangi rasa sakit gigi? Gigi. Kaki kok dibuat jalan susahnya luar biasa. Maka dia akan datang ke tukang urut atau ke fisioterapi. Kaki saya ini kenapa? Dia akan berobat. Karena enggak nyaman. Salah satu bagian tubuhnya enggak enak. Lah orang-orang soleh itu yang dipikir bukan tubuhnya, hatinya dulu sebelum tubuhnya. Kalau kita ini tubuhnya dulu, hati hampir gak pernah dipikir. Bedanya di situ. Nah ini dipikir, kok hati saya gak enak. Datanglah orang ini kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Mas Roni, efeknya kasih dikit boleh, dikit aja. Satu strip. Tes. Ya, datang ke tempatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ngomong, "Saya ini sumpah hati saya gak enak. Tolong saya dikasih obat." Tolong saya dikasih obat. Maka Sayyidina Abdullah bin As'ud ngasih nasihat. Kalau penyakit sumpek, gelisah, resah itu mendatangimu, maka pergilah ke tiga tempat ini. Pergilah ke tiga tempat ini. Itu akan menjadi obat untukmu. Yang pertama, pergilah ke tempat yang di tempat itu dibacakan Al-Quran. Ya, orang sekarang kalau sumpek yang di dangdut. Setel musik. Betul atau betul nih? Kalau sumpek yang dicari televisi. Betul, Bu. Ya, bukan orang yang kumpul baca Al-Qur'an. Nah, ada ada ada pula orang yang ada orang kumpul baca Al-Qur'an, baca surat Yasin, ada pula orang mengatakan jangan kumpul sama orang seperti itu. Itu bid'ah neraka. Ada juga yang ngomong begitu. Aneh kan? Padahal kalau sahabat mengajarkan kalau kamu lagi sumpek, ini sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau sumpek datangi di tempat yang di situ dibacakan Al Al-Quran. Entah itu orang baca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, satu ayat, dua ayat. Bersama-sama. Pokoknya dibacakan Al-Quran. Al kamu datang ke sana. Dengarkan apa yang mereka bacakan. Dengarkan dengan baik. Yang kedua. Datanglah ke majlis ilmu yang bisa mengingatkan hatimu kepada Allah Swt. Wa Taala. Datang pengajian. Pengajian yang bisa membuat hati tenang. Ya, bukan pengajian yang isinya manas-manasi. Wadah pengajian itu manas-manasi dok. Yang berbuat seperti ini neraka, panas semuanya. <laughs> Datang mau hati tenang dikasih neraka. Saya heran kok orang ya seneng gitu ya. Kok ada yang seneng gitu. Kamu pokoknya begini neraka. Suamimu suka begini neraka. Kalau suamimu seperti itu ganti saja, tukar suami yang lain. Naudzubillah, min min dalik. Orang tuamu seperti itu, udah orang tuamu sesat. Ya, kalau orang tahu mati seperti itu enggak usah kamu doakan, percuma kamu doakan. Nauzubillah min min zalik. Kan pernah itu saya datang di pengajian ditanya ibu-ibu. Ibu-ibu nanya, "Ustaz, ini tetangga saya meninggal dunia. Orangnya enggak pernah sholat. muslimah tapi enggak pernah sholat. Itu disolatkan atau enggak disolatkan?" Madhab Syafi'i mengatakan wajib disolatkan. Pokoknya KTP-nya Islam, meninggalnya mau mabuk, meninggalnya mau nabrakkan diri ke sepur, Ya, ngungkuli Superman kan? Ya. Menabrakkan diri ke sepur ini kan ngungkuli Superman. Kalau Superman kan tidak menabrakkan diri ke sepur, nahan sepur itu Superman. Kalau ini melawan sepur, ini kan ngungkuli Superman. Meninggalnya model apapun yang yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, seburuk apapun tetap wajib disolatkan selama dia seorang muslim atau muslimah. Yang penting diakui sebagai seorang muslim atau muslimah. KTP-nya Islam. Walaupun Islamnya sebatas KTP. Artinya tidak menjalankan sholat, dia tidak puasa, dia punya duit banyak tapi nggak zakat gitu kan. Bukan karena bukan karena dia menentang, tapi karena dia emang males gitu. Bawaannya males tergoda setan. Kok era sholat? Wajib males aku sholat. Jadi sholat ya wajib, tapi enak nih Kan banyak tuh yang di sini model begitu. Banyak tuh, jujur saja kalau subuh tuh bablas sering kita kan. Kita kan masih model begitu, nggak usah nggak usah gaya nggak begitu gitu loh ya. Kalau memang begitu ya begitu, ya kan? Kalau begini ya begini. Jangan yang begitu ngakunya begini, nanti yang begini ngakunya begitu. Paham? Apa? <laughs> Begini dan begitu. Jadi tetap disolatkan. Akhirnya ibu tadi cerita, ini Ustaz kami lagi sholat sudah pakai rukuh mau nyolatkan jenazahnya. Anak perempuannya muncul. Lari teriak, jangan sholatkan ibu saya. Ibu saya nggak pernah sholat, jangan disolatkan, nggak ada manfaatnya. Lah ini nih gurunya siapa nih? Kok anak durhakanya seperti ini? Lah ini nih, jangan datang ke pengajian-pengajian yang model begitu. Yang buat hati sumpek, hati ruwet, ngejak musuhan dengan yang lain. Ngejak menghina yang lain. Datang pengajian yang ngajak, kalau kamu dicaci, dimaki, teknowai dia Dionek-onekkan kendi, dicaci maki, biarkan sah saja doakan. Yang semuanya nentremkan ah, hati yang disebut mogo-mogo sedanten melebet suar Enggak dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Padahal umat Islam itu nanti insya Allah semua masuk surga. Lah kalau dia bilang neraka, neraka, neraka yang di surga siapa? Ini bertentangan dengan Al-Qur'an dan bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang pengajian yang bisa membuat kamu ingat sama Allah taala. Dan ciri-ciri wali ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah Wali Allah? Maka dijawab oleh Rasulullah, "Orang yang kalau kamu lihat kamu bisa ingat sama Allah." Sepele ya, Rasul tuh ngasih petunjuk sederhana. Kalau ada orang kamu lihat dia, kamu ingat sama Allah itu wali. Nah, sebaliknya, kalau kita lihat orang kok ingat mabuk, lah ini bahaya nih. Wah, ini jam mendem gue ini jam mabuk saya nih. Saya ini kok sudah tiga hari nggak mabuk nih ya. Jadi lihat dia mengingatkan kita pengen jadi mabuk gitu. Lihat dia membuat kita jadi pengen zina. Nauzubillah min men Mentalik. Lihat dia membuat kita jadi pengen berjudi, mendorong kita maksiat, itu kebalikannya, bukan waliullah itu. Kalau wali Allah, lihat dia membuat kita jadi pengen sholat. Lihat dia buat kita jadi pengen baca Al-Quran. Lihat dia buat kita jadi pengen bekti kepada orang orang tua. Contohnya insya Allah Syekh Dawud yang Muhammad pernah broadcast itu. Habib Ali Al-Jufri pergi ke Sisan. Eh, Sisan itu di mana itu? Di chatnya. Chatnya itu daerah pecahannya Rusia. Oh ya. Rusia itu ada pecahannya jadi ya. Eh, recehannya gitu. Jadi pecahannya Rusia ada chatnya, di chatnya itu ada Sisan, ya satu kota di di sana, di Sisan itu. Habib Ali Al-Jufri ini seorang dai muda. Dulu pernah ke Solo, sebelum orang-orang kenal Habib Ali Al-Jufri, saya udah kenal. Oh ya bangga sedikit nggak apa-apa toh ya. Ya. Sebelum orang-orang kenal Habib Ali Al-Jufri, sebelum orang-orang dulu kenal Habib Umar bin Hafid, dulu saya masih kecil sudah kenal. Habib Ali Al-Jufri itu dulu dulu sekali datang ke Solo, nggak ada yang duduk bersama beliau. Hai Umar bin Habib ketika datang ke Solo, tidak ada yang mau duduk bersama beliau. Semua asik, main apa gambus. Habib Umar duduk, gak ada yang perhatian. Kecuali Habib Anis itu yang perhatikan. Yang lain, siapa ini? Uang anyaran. Segur, anak kecil, anak muda. Bisanya apa gitu kan? Hadromut. <laughs> Desa nih dari Hadromut. Ya mungkin begitu penilaiannya. Karena betul-betul gak ada yang datengin. Sekarang mau cium tangannya susah. Betul, betul. Direbut semua semua orang. Sekarang dielok-elokan semua semua orang karena udah tahu, oh ternyata ini mutiara ya. Oh ini emas, dia buat rebutan. Emas ditaruh di pinggir jalan ya semua ngejer dia kan. Betul atau betul? Coba kalau kotoran kerbau ada yang mau ngejer? Enggak ada. Eh, oh jangan <laughs> Kecuali di malam-malam tertentu ada itu ya. Nah, enggak usah dijelaskan. Karena udah terlampau jelas gitu. <laughs> udah terlampau jelas. Nah ini uh, Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Al-Jufri, ketika Habib Ali Al-Jufri datang ke Solo, tempo dulu saya masih masih uh, eh, SMP. Iya, saya masih SMP. Akhir itu Habib Umar sudah mulai apa namanya? SMP SMA ya, SMA. Saya SMA, SMA kelas kelas 2 SMA. Habib Ali datang ke Solo. Ketika saya kelas 2 SMA itu saya akan diajak ngomong bahasa Arab. Wah, oh saya belum bisa bahasa Arab. Tahu, tahu. Dua SMA saya tahunya apa pi apa namanya pi kuadrat. Ya, x x kuadrat plus y kuadrat sama dengan apa gitu. Tahunya matematika, fisika, kimia, teori Newton, Einstein dan lain sebagainya. Yang namanya fa'il itu apa enggak ngerti. Maf'ul bih itu apa? Ya enggak ngerti. Masdar itu apa? Ya enggak ngerti. Yang namanya fi'il amr itu apa? Ya enggak mudeng. Padahal SD saya, SMP saya ya SMP Islam, SD Islam. Tapi ya saya belajar ya ora tahu mudeng. Ya memang begini rodok tuh ya seperti ini nasibnya. Enggak mudeng-mudeng gitu kan. Akhirnya diajak ngomong bahasa Arab. Oh ya. Karena saya pengen belajar gitu, pengen belajar, tapi enggak bisa. Diajak ngomong. Anehnya itu diajak ngomong bisa paham, aneh ya. Memang orang orang soleh itu kalau kalau ngajak ngomong orang itu yang ngajak ngomong itu, yang diajak ngomong jadi raiso tapi ya semudeng gitu loh. Saya punya pengalaman menarik. Waktu saya diminta menerjemahkan ceramahnya Syekh Hisham al qabani Jangan mungkin bisa cari di Youtube tapi agak susah nyarinya itu. Di Pondok Pesantren Darul Islah di Buncit sana, Jakarta. Syekh Hisham al qabani kan kalau ceramah pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tergantung audiennya. Beliau kan ngajarnya di Amerika sana ya. Jadi beliau biasa berbahasa Inggris. Tapi kalau saya yang menerjemahkan, beliau selalu berbahasa Arab. Ngerti mau ya, ini Habibnya nggak bisa bahasa Inggris. Ya ngomong bahasa Inggris aja tuh nanti nggak fasih, makrotnya salah. Itu ain jadi alif begitu kalau bahasa Arab gitu ya. makrotnya salah itu. Bisa-bisa baca wan tuh bukan wan, mbak one gitu kan repot nanti ya. Udah jadi saya kalau ngomong bahasa Inggris dikit tuh ditertawain sama orang ngerti ini Habibnya nggak bisa bahasa Inggrisnya. Kelihatan kalau nggak nggak bisa. Ya tahu dikit, tahu cuman dikit bekal dari SMP, S, SMA. Ya berkali-kali saya terjemahkan saya Hisham, berkali-kali. Alhamdulillah Nah suatu hari itu di Darul Islah saya itu batin di hati, di hati saya batin. Wah ini kalau sampai saya hisam ceramahnya bahasa Inggris saya dikerjain repot ini. Nah itu salah saya di situ. Ini rahasia jangan bilang orang-orang ya. Saya batin begitu. Saya hisam melihat saya senyum. lah ini loh anehnya di situ. Lihat saya senyum. Terus ceramah bahasa Inggris. Ceramah bahasa Inggris. Saya ya pusing toh ya. Pak Taji ya, dan rombongan dari Jogja, Mas Agus. Ini yang diomongkan apa? Ya saya nggak ngerti. Padahal saya siap bolpen sama kertas mau nyatet. Terus saya mau dicatat apa? Mau bahasa Inggris itu kan. Mau dicatat apa? Akhirnya bolpen saya saya lemparkan, kertas saya lemparkan. Terus saya lihat Syekh Hisam sambil saya ngomong, "Sak karepmu." <laughs> di hati tapi di hati. Udah mau jenengan mau ngopo sekarepmu pasrah saya. Ya pasrah, nyerah. Ya pasrah, nyerah. Udah selesai ceramah satu alinea cukup panjang gitu kan. Terus saya ngomong sama yang hadir. Saya bahasa bisa bahasa Inggris enggak? Enggak bisa. Yang hadir tuh bisa kata semua, rasain lu <laughs> gitu. Habibnya dikerjain sama Syekh Hisam nih, ya rasain gitu. Uh, bisa bahasa Inggris tapi Enggak bisa gitu kan. Saya kira-kira bisa nerjemahkan enggak? Enggak bisa. Enggak bisa? Enggak bisa. Coba saya mau terjemahkan ya. Nanti kalau salah disalahkan, kalau benar dibenarkan. Ya, oh ngakak semua. Aneh-aneh ini. Udah bok, bok ngaku aja nggak bisa gitu kan ya. Lah itu anehnya, anehnya itu Syekh Hisam ngomong pakai bahasa Arab, hati saya terimanya bahasa Indonesia. Udah jenengan pakai akal model apa nggak mungkin ketemu. Ayo bi. Ayo, pripun. Coba diterangkan yang punya ilmu ilmu jiwa, ilmu apa nih coba? ilmu bahasa. Beliau ceramah bahasa Inggris, hati saya itu keluarnya bahasa Indonesia. Duh, kok ini ya? Di sini ada penerjemahnya nih. Oh ya, asik-asik. Lanjutkan. Gak jadi masalah, sak harapmu gitu kan. Akhirnya saya terjemahkan. Setelah saya terjemahkan, yang hadir itu puluh kaget. Loh kok iso? Kok bisa nerjemahkan? Saya Sam terus ngomong begini. Saya yang ngomong, tuh lihat tuh Habib Novel itu. Tadinya nggak bisa bahasa Inggris, sekarang bisa bahasa Inggris. Dia ngomong, tadinya nggak bisa bahasa Inggris, sekarang bisa bahasa Inggris. Nah, itulah anehnya orang soleh. Orang soleh itu kalau ngomong nggak butuh bahasa, karena kalau ngomong pakai ha, pakai hati, ngomongnya pakai hati. Kalau kita ini udah ngomong pakai bahasa, yang diajak ngomong ya orang mudeng. Jadi yang Indonesia pada Indonesia ini ngomongnya ke dien orang orang bed, bid'ah orang, ya orang mudeng-mudeng. Paham toh? Orang bid'ah ono dalile, ada dalilnya ini enggak bid'ah ini, ini bid'ah hasanah. Ya enggak mudeng-mudeng. Ini baik, enggak paham-paham. Tidak pernah apa? Paham padahal sama-sama bahasa Indonesia, lisan Indonesia, telinga Indonesia, hatinya Indonesia. Tapi enggak tahu kalau hatinya ya. Mungkin sekarang kan banyak hatinya enggak Indonesia ya. Oh, banyak tuh hatinya enggak mau merah putih. Ada tuh. Golongan-golongan hati yang enggak mau hormat bendera. Ada kan? Ada yang jelas bukan kita. Kalau kita jasad Indonesia, hati Indo Indonesia. Insya Allah semuanya sama seperti saya ya. Iya, merah putih. Di mana? Di dadaku. Garuda di dadaku, merah putih juga di di dadaku. Sampai di mana tadi? Terjemah. Merah putih, bukan itu intinya. Orang soleh kalau ngomong tidak perlu yang diajak ngomong ngerti bahasanya. Tapi bisa paham. Jadi lihatnya saja mengingatkan Allah, gerak-geriknya mengingatkan Allah, ucapannya mengingatkan Allah. Termasuk di ini Habib Ali Al-Jufri ini. Beliau dulu saja waktu datang ke Solo udah mengatakan tidak mau pakai sandal. Kayak Mbah Umar tumbuh ya. Gak mau pakai sandal. Di Solo beliau tidak mau pakai sandal. Saya nanya, kenapa kok gak pakai sandal? Beliau menjawab, Solo ini pasar Kliwon dan sekitarnya Dulu banyak waliullah tinggal di sini. Saya pengen kaki saya itu ngijak tanah yang pernah diijak waliullah. Biar kaki saya dapat berkahnya. Ayo nah, ya coba kalau kita reget mas. Hati-hati ya paku pakune mas. Mikirnya paku, kotor, najis dan lain sebagainya. Kalau ini yang dipikir enggak. Semoga kaki saya ini kulitnya nyentuh tanah yang pernah disentuh oleh orang-orang soleh ter, terdahulu. Yang model begini banyak atau dikit orang-orang begini nih? Banyak, banyak, banyak. Tapi ya kalau dibandingkan sama yang nggak begitu sedikit. Ya banyak, tapi kalau dibandingkan dengan yang tidak begitu sedih sedikit. Lah Habib Ali ini dai besar, beliau keliling keliling dunia kemana mana Keliling kemana mana termasuk ke, ke, ke Sisan ini ya. Ke Sisan berkunjung ke tempatnya Syekh Dawud. Mata Allah bituli hayatih. Syekh Dawud ini seorang mufti di madhab syafi'i. Dan seorang guru besar di Sisan sana. Kalau diperhatikan fotonya, selama bersama Habib Ali itu saya Dawud cuma lihat ke tanah ini. Jadi nggak lihat Habib Ali, lihat ini. Jauh lebih lebih tua, usianya lebih tua, tapi lihatnya ke tanah terus. Menghormati anak muda ini dengan penghormatan yang luar biasa. Setelah ngobrol banyak, Habib Ali pamit mau melanjutkan perjalanan. Habib Ali Al-Jufri pamit mau melanjutkan perjalanan. Terus nanya, "Wahai guru lah bahasa kita ya. Wahai guru, di kota ini orang soleh yang bisa saya kunjungi untuk saya cari berkahnya selain jenengan siapa lagi? Seperti kita kan datang tempatnya Yai Fulan, tempatnya Habib Fulan, misalnya di Jakarta, di Bandung gitu kan, mesti kan nanya, selain beliau siapa lagi yang bisa kita kunjungi, ya kan? Nah ini juga nanya, selain jenengan, selain anda kira-kira siapa yang bisa saya kunjungi? Jawabannya itu yang membuat jantung kita copot. Uh, semua orang yang tinggal di kota ini orang soleh. Yang gak soleh cuman saya. Semua orang yang tinggal di kota ini orang soleh. Yang gak soleh cuman saya. Yang belum soleh cuman saya. Dapat jawaban seperti ini kira-kira kaget atau gak kaget kita nih? Ini bukan bahasa basi loh ya. Ini pelajaran yang luar biasa kita itu bingung nyari orang soleh. Menganggap yang di depan kita ini belum soleh. Karena kita membandingkan orang-orang itu yang depan kita dengan diri kita yang bobrok ini. Kita anggap yang di depan kita ini lebih bobrok. Sehingga kita bingung cari orang soleh. Kalau saya Dawud enggak, dia lihat yang bobrok dirinya sendiri. Yang di depannya ini orang soleh. Karena enggak sempat lihat bobroknya orang lain. Nah itulah ciri-ciri wali. Selalu introspeksi dirinya, enggak pernah lihat aibnya orang lain. Karena meniru sifatnya Allah Sattarul uyub. Allah Maha menutup aib hambanya. Nah, yang model begini masih banyak enggak? Banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan dengan yang tidak begitu sedikit. Sedikit. Eh, ini orang soleh, wali. Datanglah ke majelisnya orang-orang yang seperti ini. Carinya memang susah ya, carinya su susah. Nah, kalau nggak ketemu gimana? Ya baca bukunya. Bukunya Imam Ghazali, bukunya Syabdul Qadir Al-Jilani, bukunya Habib Abdullah Haddad, bukunya Syekh Nawawi al banteni bukunya Habib Ali Al-Habsyi, bukunya ulama-ulama yang ter terdahulu dibaca itu. Sama saja kita datang di majelisnya. Sama saja kita duduk dengan dengan beliau. Nah, cuman sekarang kita lebih suka baca koran, lebih suka baca berita di detikcom dan sejenisnya, lebih suka baca headline news, lebih suka baca tulisan bawah televisi ketimbang baca ucapannya orang-orang soleh. Itu betul atau betul? Kenyataan kan? Makanya nggak nambah terang hati tapi nambah sum sumbak. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, hadirlah ke majlis ilmu yang mengingatkan hati kepada Allah. Yang ketiga, carilah tempat yang sunyi untuk menyendiri beribadah kepada Allah. Cari tempat yang di situ nggak ada gangguan, yang kita bisa ibadah kepada Allah. Nggak usah jauh-jauh, kamar jenengan jam 2 malam, sunyi mesti. Gak usah jauh-jauh ke hutan atau kemana. Kamar kita atau ruangan di rumah kita itu kalau malam kan sunyi itu. Sepi, anak tidur, suami pas tidur atau istri pas tidur. Di saat itu cari satu tempat gelar sejadah duduk zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, baca Al-Qur'an, baca wirid, munajah kepada Allah, maka hati kita akan terang. Nah, kita enggak di saat yang sepi nonton televisi. Biar rame, kok sepi ya? diramekan. Kok sepi ya? Betul atau betul nih? Diramekan ya. Bukannya kita berteman dengan kesepian itu untuk hanyut bersama Allah Ta'ala. Tapi justru kita me meramaikannya dengan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah suka untuk mendengarkan Al-Qur'an dibaca oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nah, kemudian juga Abu Musa al-Ash'ari. Tadi kan dikatakan siapa yang mendengarkan Al-Quran dapat pahala yang berlipat ganda. Artinya Rasul menganjurkan kita untuk suka mendengarkan Al-Quran. Al eh, Sayyidina, Abu, Musa, Musa al-Ash'ari itu dari Yaman. Kaumnya disebut kaum Ash'ariyin. Kaum Ash'ariyin. Nabi Muhammad SAW kalau berangkat perang ketika istirahat, sahabat kan buat tenda-tenda. Ini tendanya suku Quraisy, ini tendanya uh, eh, Ash'ariyin, kelompoknya Abu Musa. Rasul bisa tahu ini tendanya Abu Musa dan kawan-kawannya, kelompoknya Abu Musa, bisa tahunya karena apa? Mereka itu membaca Al-Qur'an dengan suara keras di malam hari. Jadi malam itu mereka kelompok baca Al-Quran bareng-bareng dengan suara suara keras. Rasul bisa ngerti, oh ini kelompoknya Abu Musa ini, ini kelompoknya Abu Musa. Berarti Rasul itu menganjurkan, yasinan banter Sunnah Nabi. Jadi jangan dikatakan ini bid'ah atau kita baca Al-Qur'an bareng-bareng bersama-sama keras, itu sunnah Nabi. Buktinya sunnah Nabi apa? Diamalkan sahabat, Nabi mendengarkan, Nabi mengokohkan, Nabi suka. Dan suatu hari Nabi Muhammad SAW dilapori oleh sahabat yang yang melihat ulahnya Abu Musa al-Ash'ari. Kenapa? Abu Musa nggak ada perintah dari Nabi, di rumahnya ngundang teman-temannya, ngumpulkan teman-temannya, beliau baca Al-Qur'an, teman-temannya dengarkan semua. Bu Musa ini baca Al-Quran, teman-temannya mendengarkan. Undangan, diundang semua. Yuk ke rumah saya, saya mau ngaji kalian dengarkan. Ini Nabi nggak pernah ngundang sahabat. Saya mau baca Al-Quran, kalian kumpul ya. nggak pernah. Lah Abu Musa nggak begitu. Diundang nih teman-teman. Yuk ke rumah saya, saya mau ngaji, sama baca Al-Quran. Abu Musa berbuat bid'ah. Oh iya betul. Kan tidak dicontohkan ha? Nabi. Tidak diajarkan Nabi. Ngarang-ngarang sen diri bahkan ngundang-ngundang orang ini. Maka ada satu yang yang protes gitu. Protes karena takut ini salah gitu kan. Datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Abu Musa itu undang-undang orang ke rumahnya. Baca Al-Quran tuh, terus diperdengarkan pada orang lain. Rasul ngomong gini, ya udah, saya tak ikut ke sana. Saya juga mau hadir. Saya juga mau hadir. Tolong ya, tolong siapkan, carikan tempat di belakang yang orang nggak ngerti kalau saya hadir ke tempat di belakang yang orang nggak ngerti kalau saya hadir. Akhirnya Rasul berdua dengan sahabat itu pergi ke tempatnya Abu Musa, duduk di belakang dengarkan Abu Musa dan sering itu dilakukan. Sehingga suatu ketika istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu. Ini Rasul kok akhir-akhir ini kalau malam pulangnya kok agak telat. Kok agak telat ini. Maka nanya, dari mana ya Rasulullah kok pulangnya agak malam? Rasul menjawab, aku dari tempatnya Abu Musa, dari tempatnya Abu Musa al Ashari. Suaranya enak. Aku suka mendengarkan Al-Quran yang dia baca. Dia dikaruniai suara seperti keluarganya Nabi Dawud alaihi salam. Nah, Nabi aja masih Nabi yang suaranya enak, yang Al-Quran diturunkan kepadanya, masih nyari orang yang ngaji kan buat beliau. Lah kok kita nggak mau nyari, bahkan kalau ada kok dibilang beta kan aneh. Mudeng nggak? Ini kok wajah tegang semua kenapa ini? saya ini gak ngamuk, musuh saya ngamuk. Paham? Paham ya? Alhamdulillah, satu jam udah saya bicara. Ini kalau diperpanjang, gak adil rasanya. Di kanan ada Habib Muhammad, di kiri ada Syekh Tobari. Ya Tobari, ini biar beliau nyampaikan bukan sepatah dua patah, 500 atau 1000 patah kata gitu. Yang banyak ya. Malam ini agak spesial wabarakatuh. Alhamdulillah Kiai Tobari atas penjabaran dan uraiannya. Ibu-ibu, saya tambah 5 menit boleh? 5 menit ya. Makanya uh, untuk menghindari menyebarnya paham-paham yang meresahkan masyarakat, pemerintah itu tegas lewat TNI Polri uh, saat ini menghimbau masyarakat untuk tidak ikut golongan-golongan yang tidak mau hormat bendera, ya golongan-golongan yang tidak cinta NK, RI, Ya, saya nggak perlu sebut namanya yang diumumkan pemerintah, nyebutnya aja saya males. Ya, nyebutnya saja saya mah males. Yang jelas kalau di kampung jenengan ada yang model begitu laporkan polisi pasti langsung ditangkap. Ya, pasti langsung ditangkap. Kalau ada yang model ngajari nggak mau hormat bendera, laporkan po polisi. Karena bangsa kita ini bangsa yang besar insyaallah. Alhamdulillah eh, teman-teman uh, polisi di di Solo, di Jawa Tengah ini sangat membantu perjuangan para para ulama eh, selalu membantu perjuangan Ahlus Sunnah wal wal Jamaah. Ya insya Allah, teman-teman yang ada di kepolisian oleh Allah diberi usia yang panjang, sehat wal afiat, selamat Kemudian para ulama diberi usia yang panjang, sehat wal walafiat, selamat. Saya mau ngasih garis bawah tadi Syekh Abdul Wahab asy sampai para malaikat pun berguru kepadanya. Mungkin ada yang nanya, malaikat kok berguru kepada manu manusia, gitu kan ya? Kepada manusia. Coba ingat-ingat kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dulu kenapa malaikat kok sujud pada Nabi Adam? Karena malaikat disuruh nyebutkan nama benda-benda tidak tak Tahu oleh Allah kemudian disuruh belajar kepada Nabi Adam. Adam, sebutkan itu apa namanya? Akhirnya malaikat tahu nama-nama itu berkat disebut oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah, sedangkan al ulama warathatul ambia, para ulama warathatul ambia sehingga malaikat sampai sekarang itu suka datang pengajian, pengen dapat ilmu-ilmu yang malaikat belum ngerti yang Allah ilhamkan kepada manusia. Ya Allah ilhamkan kepada manu, manusia. Malaikat makanya suka dengar manusia yang ngaji. Manusia ngaji itu malaikat suka de dengar. Malaikat datang ke tempat di situ ada manusia ngaji. Di antaranya Sayyidina Usaid bin Khudair radhiyallahu taala anhu. Kisahnya Sayyidina Usaid bin Khudair ini panjang. Di situ sampai malaikat mendengarkan. Jumat yang akan datang insya Allah saya ceritakan. Ya, jadi saya punya cerita tentang Sayyidina Usaid bin Khudair. Kemudian nanti ada eh, Sayyidina Hasan al Al-Basri. Jumat depan saya mau cerita banyak tentang orang-orang yang mendengarkan Al-Quran jin-jin yang mendengarkan Al-Quran, malaikat-malaikat yang mendengarkan Al-Quran. Dan jenengan termasuk bangsa yang mana ini? Nah, ya, jin, manusia atau malaikat. Karena yang hadir di sini kan macam-macam. Jadi kalau aja ada jin itu biar jinnya ngerti, oh dulu simbah-simbah saya juga suka dengarkan Al-Quran toh gitu kan ya. Kalau manusia biar ngerti itu ya. Bagaimana dulu manusia-manusia yang yang hebat mendengarkan Al-Al-Quran. Malaikat juga ternyata malaikat itu rebutan mendengarkan Al-Quran. Al-Quran. Semua itu ada dalilnya. Sehingga kalau sekarang kita kok nggak suka mendengar Al-Quran, maka kita termasuk golongan yang mana? Ini perlu dipertanyakan. Kalau kita, Alhamdulillah, diajarkan untuk cinta pada Al-Quran. Terakhir, permohonan doa untuk kesembuhan eh, Ananda Eti yang sedang sakit. Dan untuk seluruh saudara-saudara kita yang sedang sakit di antaranya Ibu Eka Listiawati yang sedang sakit di rumah sakit uh, yang proses kelahiran ya semoga jadi jadi ibu segera diberi anak yang soleh dan solehah selamat lahirnya lancar uh, kemudian sehat bayinya dan berkah hidupnya kemudian untuk semua yang sakit kita yang hadir di sini maupun keluarga ya semoga segera sehat sakitnya apapun terutama sakit hati Nih kalau ada yang lagi sakit hati semoga hati yang nggak sakit lagi. Amin Allahumma amin. Kemudian bagi yang punya hajat, hajatnya apapun, yang hajatnya mau nikah semoga segera menikah dengan jodoh yang diinginkannya. Amin. Yang mau nikah lagi semoga bisa nikah lagi. Amin. Maksudnya janda-janda dan duda-duda ya. Semoga para janda, para duda bisa menikah lagi. Kemudian yang pengen punya anak keturunan Semoga segera diberi Allah anak keturunan yang soleh dan solihah. Yang nganggur, semoga dapat kerjaan yang barokah, yang melimpah ru, ruah. Dan semoga yang mau haji diberi Allah kemudahan dalam mendaftar haji, membiayai haji sampai berangkat haji. Yang sudah berangkat, semoga perjalanannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, hajinya mabrur dan pulang ke tanah air sehat wal afiyah. Dan semoga kita semua berakhir kelak setelah usia panjang sepanjang-panjangnya sehat bahagia berakhir dengan husnil khatimah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jamiatin nafi'ah wa ila wa ala manah ali wa ila hadratin nabi sallam al-fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal Terakhir, <coughs> sebelum pengumuman, garis besar dari urian pada malam hari ini eh, tentang keutamaan baca Al-Quran. Jangan sampai tiap hari kita tidak membaca atau tidak mendengarkan Al-Quran. Karena terbukti kalau hatinya sumpek, obatnya adalah duduk mendengarkan Al-Quran atau duduk membaca Al-Quran. Jadi usahakan kita duduk-duduk mendengarkan dan membaca Al-Quran insyaallah Jumat yang akan datang saya akan mengajarkan sesuatu. Jadi yang nggak datang rugi. Datang ya Bu ya? Iya, yang nggak datang rugi. Jumat depan saya akan mengajarkan sesuatu. Apa itu? Rahasia. Rahasia. Pengumuman. Hadirilah pengajian umum dalam rangka Hall Baharjo Bakir yang ketiga hari Sabtu Pahing 20 September jam Ba'dal Isya. Lokasi dekat sekali, tidak jauh. Masjid Al-Bakir, Ngawen Utara, Blora. <laughs> ya, Blora ya, Bloro itu ya. Dekat atau jauh? Odokot. Oh, ya kan cuman Perwodadi terus ke arah utara, betul kan? Habis itu men, utara mentok, belok kanan ya. Iya, itu nanti sudah sampai Blo Blora. Dekat atau jauh? Kan cuman lurus belok kanan, belok kiri, lurus belok kanan, belok kiri. Gitu kan, Bu ya? Iya, berarti dekat atau jauh? Dekat. Jauh, Bu. Ya, mau niat hadir atau enggak niat hadir? Niat hadir, niat saja dapat pahala, apalagi kalau hadir. Jadi nggak usah hadir nggak apa-apa yang penting Gitu ya, yang penting niat. Insyaallah. Uh, itu jadi Jumat depan insyaallah saya akan mengajarkan sesuatu dan cuman akan dongeng tentang Al Al-Qur'an. Setuju? Nah, sekarang hadiah dari saya ada malam hari ini. Saya malam ini punya hadiah. Mau atau enggak mau? Betul. Apa yang diamalkan? Siap mengamalkan enggak? Betul. Pengen sugih? Mau kaya? Mau. Bekti sama orang tua. Saya begini, apa namanya? Saya lagi berupaya jual mobil untuk bangunan belakang saya juga beli mobil untuk dakwah. Nah, beli mobil ini kebetulan belinya di Pekalongan. Jadi saya kema tadi pagi itu baru pulang e, menjelang Jumat ya, pulang dari Pekalongan. Saya beli mobil di Pekalongan. Di situ saya dapat ilmu ini yang mau saya bagi. Ini kalau yang punya mobil dengar ya alhamdulillah, enggak dengar ya alhamdulillah. Ya. Saya nanya ini mobil kan punya mobil kok ada mobil besar nih buat apa? Jawabannya yang punya mobil, mertua saya itu sakit stroke, Habib. Jadi saya beli mobil ini besar sekali biar bisa mertua saya kalau masuk di situ bisa tidurnya enak, bisa saya kasih kasur, terus saya bawa keliling ke tempat orang-orang yang punya kemampuan untuk ngobati. Jadi saya antar mertua saya itu ke Jakarta, ke sini, ke Kudus, ke Solo untuk berobat. Nah, naiknya mobil mobil ini. Nah sekarang ini mertua saya udah capek berobat. Ya udah capek berobat. Jadi sudah tidak apa namanya butuh mobil yang yang satu ini. Nah saya saksikan istrinya kan berarti kan anak dari bapak yang sakit tadi ya. Nah istrinya itu pagi ini si bapak berjemur di panas. Kemudian agak agak suntuk gitu, agak sumpek ya. Ini anak perempuan yang sudah punya anak banyak gitu ya. Punya anak banyak. Dia ngomong sama bapaknya, "Bapak, pengen jalan-jalan? Iya. Itu bapaknya yang setruk tuh dituntun, dimasukkan mobil, didudukkan sendiri. Ya, nggak minta bantuan yang lain, didudukkan, pintu mobil ditutup, terus disetiri sendiri keliling kota Pekalongan. Sudah puas bapaknya keliling, diantar pulang ke rumah. Sampai di rumah, ini saya lihat sendiri bukan cerita orang lain. Sampai di rumah duduk, ya ada saya gitu. Kemudian ngomong sama bapaknya, "Oh, makan, Pak." Mau. Ini kemudian anak yang sudah punya suami dan punya anak ini ambil nasi, nasinya di diurap dengan lauk, kemudian bapaknya disuapin, didulang sampai warek, sampai bapaknya ngomong, mmm, kenyang, udah kenyang." Itu dengan bahasa isyarat ya, sudah sudah kenyang. Anaknya maksa, "Ini masih ada Pak ya lagi." Sudah kenyang, betul sudah kenyang, sudah. Coba kalau kita disuruh dulang ngenteni kapan rampungi. Betul betul? Itu disuruh, ini enggak disuruh nawari. Lah anak yang begini nih itu cepat sugih dan nyatanya ya kerjanya makmur, kerjanya makmur. Ini ngungkuli zikir wirid manapun. Ini zikir yang paling utama birrul walidain, bekti sama orang orang tua. Siap ngamalkan. Mikir loh. Jenengan enggak sampai disuruh nuntun enggak toh, enggak disuruh nuntun bapaknya yang begini begitu enggak toh? Enggak, sebetulnya lebih mudah, sebetulnya lebih mudah. Lah mudah-mudahan kita nanti sampai tua bisa bekti sama orang tua kita. Dan mudah-mudahan anak-anak kita bisa bekti kepada kita selaku orang tua dan cucu-cucu kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Demikian semoga bermanfaat. Mari kita baca doa yang biasa kita baca.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 Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk yang pengen uh, bantu Ar-Raudhah kerja bakti, tiap malam tetap ada kerja bakti. Dan terima kasih yang sudah uh, ikut andil di gentong amal dan dalam bentuk apapun. Terima kasih. Sebesarnya jazakumullah khairal jaza. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.